Pertanyaan berikutnya, orang yang taubat lagi-lagi jatuh pada kejelekan-kejelekan yang dulu. Dan lagi-lagi ia taubat begitu seterusnya terjadi berulang. Apakah berarti sia-sia usahanya untuk taubat dan amal? Bagaimana jika dalam kondisi taubat ia selalu tergoda oleh kejelekan-kejelekan? Apakah itu ujian bagi taubatnya dan berarti ada musuh di situ? Mohon nasihat tentang ini. Apakah itu ujian bagi tobatnya dan berarti ada musuh di situ? Mohon nasihat Ustaz tentang ini. Baik. Hal ini telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, apakah sah orang yang bertobat kemudian suatu hari dia kembali kepada kemaksiatan tersebut? Ya. Kata beliau, sah tobatnya, ya, sah tobatnya dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya dia kembali kepada maksiat tersebut. Iya. Tapi sah tobatnya pada waktu itu dengan syarat ketika dia bertobat itu dia tidak berkeinginan untuk kembali kepada maksiat tersebut. Iya. Taib bisa dipahami bahwasannya ketika dia bertobat itu dia telah bertekad ya, untuk tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Walaupun kemudian kenyataannya dia ternyata mengulangi kembali dosa yang telah dia bertobat darinya. Iya. Adapun kalau dia ternyata masih memang menyimpan ya, keinginan dalam hatinya untuk kembali berbuat maksiat itu, maka tobat ini yang tidak sah. Iya. Dia katakan bertobat, tapi dalam hatinya masih tersimpan keinginan suatu saat akan dia kembali kepada maksiat tersebut. Iya. Tetapi kalau dia telah berazam, telah bertekad, ya, benar-benar meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka insya Allah taubatnya diterima, meskipun pada akhirnya ternyata di kemudian hari dia tergoda lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Demikian, wallahu alam. Ya, oleh karenanya orang yang bertobat itu hendaklah dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan, ya meninggalkan lingkungan yang buruk, lingkungan yang selalu mengajaknya kepada kemaksiatan ya, dan bergaul dengan orang-orang yang saleh atau tinggal di lingkungan yang baik agar dia bisa selamat dari kemaksiatan tersebut. Ya, barangkali ini maksudnya, apakah itu ada musuh di situ? Iya, bisa saja, ya. Karena ada musuh-musuhnya dari kalangan syaitan atau dari kalangan manusia yang pura-pura bersahabat dengannya dan selalu mengajaknya kepada perbuatan maksiat ya, sehingga dia kemudian terjerumus kembali. Ya. Maka di antara perkara yang sangat membantu taubatnya seseorang adalah hijrah, ya. adalah hijrah ya. dari lingkungan yang buruk, lingkungan yang bisa mempengaruhinya untuk kembali berbuat maksiat, ya, menuju lingkungan yang baik yang bisa menolongnya atau mempengaruhinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau minimalnya dia tidak berteman dengan teman-teman yang berpotensi mengajaknya untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, menghadiri majelis ilmu, menghadiri salat berjamaah dan berteman dengan orang-orang yang saleh.